wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan pengajian kita untuk tema pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai tema yang besar dan tema yang sebenarnya cukup panjang pembahasannya, cukup rinci, cukup detail, dijelaskan secara lengkap oleh para ulama, yaitu mengenai bahaya meniru orang-orang kafir. Kitab yang lengkap dan bagus dan bisa dianggap yang terbaik dalam hal ini adalah karya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Judulnya Iktidha' As-Siratil Mustaqim wa Mukhalafatu Ashabil Jahim. Menetapi jalan yang lurus dan menyelisihi orang-orang yang menjadi penduduk neraka jahannam. Kita akan menukilkan pembahasan ini dari sebuah kitab karya seorang imam besar di masa ini yaitu Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Meskipun kitab yang akan kita bahas ini tidak khusus membahas tentang masalah bahaya meniru orang-orang kafir. Karena kitab ini judulnya adalah Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jilbab wanita muslimah. Tapi di tengah-tengah pembahasannya, beliau menyebutkan pembahasan yang cukup baik mengenai hukum meniru orang-orang kafir. Beliau sebutkan berbagai adillah yang cukup lengkap. Baik dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa keterangan dari kitabnya Al-Iqtidha atau Iqtidha As-Siratul Mustaqim wa Mukhalafatu Ashabil Jahim. Beliau menerangkan pada syarat yang ketujuh. Pada halaman ke-161 dan selanjutnya tentang hukum menyerupai orang-orang kafir. Nah, kita akan nukil dari pembahasan beliau secara ringkas karena kalau kita bahas satu-satu akan panjang dan waktu kita tidak cukup. Maka akan saya simpulkan dan saya sadur secara ringkas sehingga kita bisa mendapatkan pemanfaatannya. Pertepatan ya. pada hari ini adalah tanggal 25, ya. 25 Desember yang merupakan hari raya orang-orang Nasrani. Hari ini hari Natal ya. Mereka merayakannya. Dan banyak dari kalangan muslimin yang latah ya ikut-ikutan merayakan bergembira bersenang-senang ya travel, traveling melakukan berbagai permainan ya, pergi melaksanakan wisata-wisata seolah-olah hari raya ini bukan khusus bagi orang-orang Nasor mereka ikut bergembira, mereka ikut senang, bahkan ada pula yang ikut merayakannya. Ada pula yang berbagi hadiah. Makanya perlu kita bahas sebagaimana sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya. Sebenarnya apa sih hukum meniru orang-orang kafir itu? Ini adalah qaidatun min qawaidil Islam salah satu kaidah penting yang prinsip di dalam Islam. Islam itu datang mempunyai sebuah pondasi, sebuah prinsip, sebuah akidah, sebuah keyakinan, yaitu diantaranya bahwa bagi kaum muslimin diharamkan untuk meniru orang-orang kafir ya dalam segala hal Islam ini datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang untuk menyelisihi mereka. Menghapuskan agama mereka, baik itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Bukan untuk meniru mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang seperti disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Mereka adalah ashabul jahim. Ya. Mereka itu adalah orang-orang penduduk neraka jahanam. Sementara umat Islam ini, jaminan mereka adalah surga. Masa penduduk surga ingin meniru penduduk api neraka? Apakah itu perkara yang logis? Ya, tidak usahkan secara syariat, secara logika saja itu tidak bisa diterima. Umat Islam ini adalah calon penduduk penduduk surga. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku ini akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Siapa itu orang yang enggan yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang mau taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Waman asani faqad aba. Dan orang yang durhaka kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan. Oleh karena itu yang harus kita ikuti adalah tuntunan bimbingan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan ya, keagamaan-keagamaan, atribut-atribut yang khusus bagi orang-orang kafir, terutama ahli kitab. Ya. Karena umat Islam ini mempunyai syariatnya tersendiri, agamanya tersendiri, akidahnya tersendiri. Ya. Syariat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin adalah syariat yang terbaik, agama yang terbaik, Umat ini adalah umat yang terbaik. Kata Allah di dalam Al-Quran, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Umat Islam ini datangnya belakangan. Tapi mereka adalah orang yang terdahulu akan masuk surga di hari kiamat kelak. Ya. Kata Nabi alaihi wassalam, nahnul akhirun al awalun. Kita adalah orang-orang belakangan yang akan paling pertama nantinya di hari kiamat kelak masuk ke dalam surga. Makanya seperti yang telah kita sebutkan tadi malam bahwa nabi yang pertama yang membuka pintu surga adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat beliau sebelum umat-umat yang terdahulu. Ya, makanya kata Nabi, nahnul akhirun al awwalun. Kita adalah orang-orang belakangan yang akan paling pertama nantinya di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ya, oleh karena itu kita jangan mau meniru orang-orang yang telah dilaknat sebahagian mereka oleh Allah. Ya. Jangan mau meniru orang-orang yang telah sesat dari jalan Allah. Mereka adalah penduduk neraka jahanam. Al-Yahud wan Nasara penduduk neraka jahanam mereka kufar. Demikian pula al-musyrikin, orang-orang musyrik dengan berbagai macam agamanya, alirannya, keyakinannya. Mereka adalah kufar, tempatnya adalah di dalam api neraka jahanam khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari api neraka itu. Masa orang-orang yang seperti itu yang akan kita ikuti, yang akan, yang akan kita tiru? yang akan kita contoh. Ya. Nah, maka ini adalah pembahasan penting. Sebuah faedah di dalam Islam haram hukumnya meniru orang-orang kafir dalam segala hal. Kita akan sebutkan nanti ayat-ayatnya, demikian pula hadis-hadis yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara ayat yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah seperti di dalam ayat yang tadi sudah kita singgung ya, dalam pengajian tadi pagi di mana Allah Jalla wa telah berfirman Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Kata Allah dalam ayat ini Bukankah telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Ini dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Ya Al-Hadid ayat yang ke-16. Kata Allah, "Bukankah telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Hati-hati mereka tunduk untuk mengingat Allah." dan tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab suci. Maksudnya ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab suci. Min dari sebelumnya. فطال alaihimul la'amadu faqasat qulubuhum maka waktu atau masa itu telah berlalu panjang bersama mereka lantas hati mereka menjadi keras wa katsirun minhum fasiqun dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik coba perhatikan ayat ini Allah melarang kita menyerupai ahlul kitab janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi kitab suci sebelumnya. Baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Bagaimana mereka? Telah panjang berlalu bersama mereka masa yang diberi oleh Allah, waktu yang dilimpahkan oleh Allah, tetapi hati-hati mereka menjadi keras. Yang satunya pembangkang, yaitu orang-orang Yahudi, meskipun mereka punya ilmu, tapi mereka membangkang, banyak tanya, dan suka membunuh para nabi ya, menyelisihi para nabi. Yang satunya sesat, orang-orang Nasrani, rajin ibadah, tapi ibadahnya sakar PDW Dengan hawa nafsu. Sak sukanya. Sampai-sampai pada tingkat di mana mereka menyekutukan Nabi Isa dengan Allah. Ya, bahkan mereka meyakini juga bahwa Nabi Isa itu adalah Allah Nah, maka Allah larang mereka. Allah sudah beri waktu, Allah beri kesempatan, Allah beri masa yang panjang. Tapi apa kata Allah? Fakasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtidha Siratul Mustaqim pada halaman yang ke-43 firman Allah wala yakunu kalladina utul kitab dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab suci min qablu dari sebelumnya kata beliau ini adalah nahyun mutlak an musyabahatihim ini adalah larangan secara mutlak untuk menyerupai ahli kitab orang-orang kafir itu wa huwa khasun aidan fin nahyi an musyabahatihim fi qaswati qulubihim ini juga secara khusus larangan untuk kita menyerupai kerasnya hati mereka. Karena orang-orang yang beriman itu hatinya lembut, gampang tunduk, gampang khusyuk kepada Allah. Makanya Allah katakan sebelumnya apa? Alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum Bukan bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya tunduk untuk mengingat Allah? Wa ma nazala minal haq dan kebenaran yang turun kepada mereka. Orang beriman itu gampang mendapatkan peringatan, gampang dinasehati, ya, gampang untuk mendapatkan e, arahan, sehingga kalau mendengarkan ayat itu mereka mengambil pelajaran, mereka mengamalkannya, yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti ahlul kita. Ahlul kita itu hatinya keras, hatinya membatu. Ya, bukan tidak datang kepada mereka para nabi dan rasul, Bukan hanya satu, bahkan beberapa nabi, beberapa rasul datang kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membangkang, mereka mendurhakai, mereka menyimpang, mereka mengubah-ubah kitab suci mereka, mereka menyembunyikan kebenaran. Keras hati mereka. Makanya Allah larang kita menyerupai ahlul kitab. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ini larangan secara mutlak menyerupai mereka dalam hal apa saja. Dan ini juga larangan secara khusus kita menyerupai kerasnya hati mereka yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada kebenaran. Wa qaswatul qulub min samaratil ma'asi. Dan kerasnya hati-hati mereka itu adalah hasil dari kemaksiatan. Makanya orang-orang yang suka bermaksiat itu ada muatan di mana dia berarti menyerupai ahlul kita. Karena yang suka bermaksiat itu ahlul kita. Orang yang beriman itu nggak suka maksiat. Kalau anda beriman, anda nggak suka maksiat. Karena orang yang beriman itu kata Allah hatinya tunduk untuk mengingat Allah dan menjalankan kebenaran. Yang suka maksiat dan hatinya keras itu adalah ahlul kitab. Ya. Kenapa ahlu kitab itu hatinya keras? Karena suka berbuat maksiat kata Syekhul Islam wa qaswatul qulub min samaratil ma'asi. Kerasnya hati karena akibat dari perbuatan maksiat-maksiat mereka. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyatakan tentang ayat ini. Walihadza nahallahu al-mu'minin ayyatashabbahu bihim fi syai'in minal umuril as minal umuril asliyah wal far'iyyah. Oleh karena itu Allah melarang kaum mukminin menyerupai mereka baik dalam perkara-perkara prinsip ataupun dalam perkara-perkara cabang. Ya, baik dalam perkara akidah ya atau perkara-perkara ibadah yang sifatnya amaliyah yang dianggap sebagai cabang atau dalam hal apapun juga dilarang kita menyerupai orang-orang ahli kitab orang-orang musyrik. Nah, di antara ayat yang lainnya Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-36 dan ke-37. Kata Allah, "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika." Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dhahu Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Di sini yang menjadi perhatian kita adalah firman Allah wala inittaba'ta ahwa'ahum dan jika engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka ma ja'aka minal ilm setelah ilmu yang datang kepadamu malaka minallahi min waliyin wala maka tidak ada seorang pelindung dan penjaga bagi dirimu dari Allah ya. kata Allah jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka hawa nafsu siapa orang-orang kafir ya. mengikuti mereka termasuk meniru mereka mencontoh mereka menyamai mereka kalau engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka, ya. ketika mereka meninggalkan ajaran Nabi mereka, ya, Yahudi meninggalkan ajaran Nabi Musa, Nasara meninggalkan ajaran Nabi Isa, mereka itu mengikuti hawa nafsu. Mereka beragama dengan hawa nafsu. Nah, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, padahal Allah telah datangkan kepadamu ilmu, Allah telah turunkan wahyu, Allah datangkan ajaran yang benar, maka kata Allah, "Malaka minallahi min waliyyin wala Maka tidak ada seorang pelindung dan penjaga untuk dirimu dari Allah. Nah, ini merupakan larangan ya untuk mengikuti ahlul kitab yang mereka beragama dengan agama hawa nafsu, meniru ahlul kitab, menyerupai ahlul kitab karena agama mereka adalah agama hawa nafsu. Nah, masih ada beberapa ayat yang lainnya, tapi kita cukupkan dengan dua ayat ini. Ini sudah cukup mewakili bahwa Allah Jalla wa'ala melarang kita untuk meniru ahlul kitab, mencontoh atau menyerupai ahlul kitab. <clears throat> Nah, kemudian Adapun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita selisih Yahudi, selisih Nasara, selisih ahlul kitab dalam banyak hal, dalam banyak bidang, ya, baik dalam perkara ibadah, dalam perkara berpakaian, dalam perkara muamalah, dan dalam banyak hal. Sampai-sampai ahlul kitab yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau sebahagian dari orang Yahudi itu heran kepada Nabi. Ya, dikisahkan, disebutkan dalam riwayat Muslim ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an kata Anas bin Malik dahulu orang Yahudi apabila ada wanita yang haid di antara mereka mereka tidak mengajaknya makan dan mereka tidak menyetubuhinya di dalam rumah. Ya, jadi mereka menjauhi wanita itu secara total. Tidak tinggal bersamanya, tidak uh, apa? Nah, tidak diajak makan, ya kalau dia suami istri tidak disetubuhi oleh uh, suaminya. Nah, dan mereka tidak tinggal bersama. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang haid. Maka Allah turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid atau tentang haid katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Maka jauhilah wanita ketika dia haid sampai akhir ayat. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan isna'u kulla shayin illa nikah. Ya, silahkan kalian boleh berbuat apa saja kepada istri kalian yang sedang haid, bersenang-senang dengan istri kalian yang sedang haid, kecuali yang tidak boleh adalah nikah. Maksudnya adalah bersetubuh. Ya, maka hal ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Ya, tadi Yahudi tidak mau makan bersama, tidak mau menyetubuhinya, ya, meskipun mereka masih dalam satu rumah. Baik. Maka orang-orang Yahudi berkata ketika mendengarkan berita ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yuridu hadzal rajul ayyada min amrina syai'an illa khalafana fih. Kata orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini orang ini maunya apa? Setiap urusan kita pasti dia selisih. Gampangnya seperti itu. Ya mereka katakan, maunya apa orang ini? Maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap urusan kita pasti dia selisih. Nah, termasuk dalam masalah wanita yang haid ini tadi. Maka datanglah sahabat Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Ya, keduanya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Yahudi berkata demikian dan demikian, bahwa setiap urusan mereka pasti engkau selisih." Maka orang Yahudi ini bilang, "Afala uh, kemudian dua sahabat ini mengatakan kepada Nabi, "Afala Kalau begitu, ya sudah, kita berarti boleh saja menyetubuhi istri-istri kita. Sekalian aja selisih orang-orang Yahudi itu. Nabi kan tadi melarang, boleh buat apa saja, tapi tidak boleh nikah. Artinya menyetubuhi. Karena orang-orang Yahudi mengatakan demikian, ya sudah ya Rasulullah, kalau gitu kita setubuhi aja. Sekalian gitu, kita selisihi mereka secara total. Maka berubah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan bahwa beliau tidak suka. Sampai kemudian kedua orang ini akhirnya pergi. Dan kami menyangka kata Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersinggung dengan keduanya. Karena masalah tidak boleh melakukan hal itu kepada wanita yang haid, larangan di dalam ayat Allah menyatakan zilun nisa fil mahid, ya, tinggalkan atau jauhi para wanita itu di waktu haidnya. Nah, disinilah Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita menyelisihi al-Yahud, an-Nasara, tetapi kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Tidak boleh juga secara berlebihan. Bukan berarti menyelisihi al-Yahud dan Nasara kita tinggalkan kebenaran yang datang di dalam Islam. Ya, tidak boleh berlebihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di sini adalah sikap yang pertengahan. Ya. Sikap pertengahan antara orang-orang Yahudi yang mereka menjauhi para wanita ketika haid, tidak diajak makan bersama, tidak disetubuhi, tidak digauli, ya. Dan antara orang-orang Nasoro yang tidak mempedulikan hal itu. Orang Nasoro kebalikannya, mereka makan bersama, mereka bergaul bahkan sampai menyetubuhi wanita-wanita yang haid, istri-istri mereka yang haid. Islam datang pertengahan Tidak seperti Yahudi ya yang menyudutkan para wanita ketika haid, menjauhi para wanita ketika haid, ya, kan kasihan mereka. Ya kalau disikapi seperti itu. Padahal haid itu datang kepada mereka bukan karena kehendak mereka, sudah kodrat dari Allah Azza wa Jalla yang mereka tidak bisa menolaknya. Tapi juga tidak melampaui batas karena haid itu adalah kotoran. Tidak seperti orang-orang Nasoro yang tidak menjaga diri dari kotoran. Maka Islam datang pertengahan. Makanya agama ini adalah agama terbaik dalam banyak hal. Sehingga dikatakan oleh para ulama, khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan karena Islam itu selalu datang pertengahan. Nah, tapi menilai pertengahan ini harus dengan dalil Alkitab yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hawa nafsu kita. Nah, syahid atau yang menjadi titik perhatian kita dari riwayat ini di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu merasa jengah. Mereka terusik. Kenapa katanya? Ya. Kok orang ini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan satu urusan kita melainkan selalu dia selisih. Karena banyak sekali hal-hal yang Nabi itu sengaja memang menyelisih ahlul kita. Ya. Ini tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita akan sebutkan secara ringkas satu persatu dalam berbagai bab bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk menyelisihi ahlul kitab. Yang pertama adalah dalam perkara azan. Kita mulai dari azan. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari cara sebelum ditemukannya azan, beliau mencari cara bagaimana mengumpulkan manusia agar mereka tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Ya. Maka ditawarkan kepada beliau untuk membuat al-qunu atau asyabur ya. sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yaitu yang dimaksud dengan Al-Qun' atau asyabur adalah albu, artinya trompet yang terbuat dari tanduk, tanduk hewan. Dahulu orang-orang Yahudi untuk mengumandangkan ibadahnya seperti itu. Mereka meniup trompet ini yang terbuat dari e, tanduk hewan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Beliau tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Kata beliau apa? Huwa min amril Yahud. Itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Beliau menolaknya. Ya. Maka ada pula yang menawarkan kepada beliau bagaimana kalau kita membunyikan semacam tabuh, memukul tabuh atau lonceng atau yang sejenisnya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Huwa min amrin Nasar." Itu perkaranya orang-orang Nasrani ya, sehingga Nabi tidak menyukainya. Nah, sampai kemudian ada seorang yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ya, dia mengetahui keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kegundahan beliau. Ya. Lantas orang ini diberi diperlihatkan oleh Allah di dalam tidurnya sebuah mimpi yang baik yaitu ditemukannya apa? Al-adzan. Maka diceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau menerimanya. Beliau menetapkannya sebagai syariat sehingga disyariatkanlah untuk adzan. Suara ya. Orang yang adzan memandangkan suara panggilan untuk sholat seperti yang kita tahu sekarang. Ya. al fadl Al-Adzan seperti yang kita tahu sekarang. Nah, dari hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tayyib dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Hadis ini nampak sekali di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau meniru orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Ya. Ketika ditawarkan kepada beliau untuk meniup trompet seperti orang-orang Yahudi, kata beliau ini orang, ini perkara orang Yahudi. Ketika ditawarkan kepada beliau untuk membunyikan apa memukul tabu atau lonceng dan yang semacam itu, kata beliau ini adalah perbuatan orang Nasor. Tapi ketika beliau mengetahui mimpi sahabat tersebut untuk mengumandangkan azan, maka disinilah beliau mengambilnya dan meninggalkan urusan orang-orang ahli kitab. Nah, ini dalam masalah azan. Demikian pula hal yang kedua tentang masalah sholat tentang masalah salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Amr bin Abbasah yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan juga oleh Abu Awan dalam Sahih keduanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang kita untuk tidak sholat di tiga waktu. <coughs> Apa saja itu? Ada yang pernah tahu? Kita dilarang sholat ketika terbitnya matahari. Kenapa kita dilarang sholat ketika terbitnya matahari? Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Kata Dan ketika itu orang-orang kafir sujud. Ya, sujud untuk melaksanakan ibadah. Wa yasjudulah al-kuffar. Ya, kata Nabi wahina idzin yasjudulah al-kuffar ya, dan pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Makanya dilarang oleh Nabi kita jangan meniru mereka. Jangan sholat ketika matahari terbit, ya. Tapi biarkan matahari itu e, meninggi sampai seukuran satu tombak. Jadi di saat matahari terbit itu jangan sholat sampai dia sedikit lewat sampai seperti e, sampai matahari itu meninggi seukuran satu tombak. Ya, sudah demikian terang, sudah tidak lagi di saat dia terbit, maka baru kita sholat. Makanya seperti tadi, sunnahnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia berdiam di musolanya, di tempat sholatnya, sampai terbitnya matahari. Ya, kemudian dia sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Tapi ketika terbit tidak boleh sholat. Baik. Yang kedua, beliau melarang kita untuk sholat ketika matahari sedang berada di tengah jantung langit. Pas sedang berada di tengah jantung langit. Ya. Kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, karena itu e, juga termasuk waktu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena pada waktu itu adalah waktu di mana jahanam itu sedang dinyalakan. Neraka jahanam sedang dinyalakan. Maka terkadang khususnya di wilayah-wilayah yang iklimnya panas itu kerasa sekali. Panasnya itu luar biasa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan untuk sedikit menunda waktu zuhur sampai waktu dingin. Ya, panasnya itu turun. Ya, karena panasnya di siang hari yang seperti itu min fihi jahannam termasuk dari uap panasnya neraka jahannam. Sedikit lagi sampai waktunya lebih lebih dingin. Nah, dan yang ketiga adalah ketika terbenamnya matahari. Ya, hina taghrubus syams, ketika matahari terbenam. Kenapa kita dilarang ketika matahari terbenam? Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Berarti dia terbit di antara dua tanduk syaitan, terbenam di antara dua dua tanduk syaitan. Dan kemudian kata Nabi wahina idzin yasjudulah al kuffar. Ketika terbenamnya matahari itu orang-orang kafir juga sujud kepadanya. Makanya kita dilarang. Ya, tapi begitu matahari terbenam, kita disyariatkan bahkan wajib untuk sholat. Datang waktu apa? Sholatul maghrib. Subhanallah. Ini syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah jelas beliau ingin menyelisihi orang-orang ahli kita. Tadi dalam masalah azan, ini dalam masalah as-salah. Nah, termasuk juga kita tidak boleh membuat masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid ya. Naam. Disebutkan di dalam hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang selain beliau Nabi saw sebelum beliau meninggal lima hari sebelum beliau meninggal alaihi salatu wassalam ya, yang pada waktu itu beliau sedang sakit keras, beliau sering jatuh pingsan. Ya suatu saat ketika beliau bangun, tersadar dari pingsannya, beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masjida inni anhaakum an dhalik Ya, kata beliau, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian dari hal itu. Ya. Maka setiap masjid yang kita lihat di dalamnya ada kuburan itu mencontoh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang telah dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara kenapa karena mereka menjadikan kuburan orang orang-orang soleh dan nabi-nabi mereka sebagai masjid maka tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid kalau kalau terjadi ada kuburan di dalam masjid, salah satunya harus dipindahkan. Ya, kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya masjidnya yang duluan, kuburannya yang harus dipindahkan. Kalau kuburannya yang duluan, masjidnya yang harus dipindahkan. Tidak boleh disatukan antara masjid dengan kuburan, meskipun itu kuburan siapapun. Walaupun itu kuburan kiai besar, itu perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hal ini uh, Syekh Al Albani rahimahullah sempat menyinggung di dalam ta'lif beliau kata beliau mengenai larangan yang disebutkan oleh Nabi ya, disertai dengan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu banyak datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat Sering Nabi itu melarang sesuatu dengan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menunjukkan bahwa beliau selalu ingin menyelisihi mereka, bahkan melaknat mereka. Nah, ini ketegasan dari beliau supaya kaum muslimin itu tidak meniru mereka, mencontoh mereka, menyerupai mereka. Ya. Tidak usah merasa kagum dengan mereka. Kita punya agama sendiri, perilaku sendiri, akidah sendiri, ibadah sendiri, muamalah sendiri ya dan segala sesuatu yang menjadi kemuliaan Islam tidak butuh kepada ahli kitab ataupun orang-orang musyrik yang lainnya. Baik. Masih dalam urusan salat. Seperti yang sempat saya singgung tadi malam. Ya. Datang dari hadis Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim ya, selisih orang-orang Yahudi karena sungguhnya mereka tidak sholat dengan sendal-sendal mereka dan tidak pula dengan khuf-khuf mereka mereka itu melaksanakan ibadah dengan telanjang kaki. Nah ini muskilah. Saya katakan <laughs> tadi malam masjid di Indonesia ini yang boleh sholat pakai sendal. Kalau nggak ditabok sama takmirnya entar. <laughs> Dia langsung diusir. Keluar kamu. Kamu mengotori masjid. Ya. Pemahamanmu ini pemahaman sesat. Agama baru. Ya. Karena ketidaktahuan akan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi menyatakan selisih orang-orang Yahudi. Mereka itu tidak sholat dengan sendal mereka dan tidak dengan khuf mereka. Tahu khuf? Bukan sepatu. Sepatu sepatu. Ya. Bukan kaos kaki, kaos kaki kaos kaki. Bahasa Arabnya juga ada senaga yang pakai res, resleting, ada yang tidak. Tapi dia terbuat dari kulit untuk menghangatkan kaki biasanya. Nah ini mungkin solusi ya seperti tadi ada yang tanya, bagaimana kalau sholat dengan kaos kaki Ustaz? Atau dengan khuf? Bagus. Kalau kita mampu sholat dengan sesuatu yang menutupi kaki kita, menyelisih orang-orang Yahudi itu lebih sempurna dalam sholat kita. Gimana? Kalau ini ajaran Nabi, ya. Nabi itu sangat tidak suka, benci kepada Yahudi dan Nasrani dan ajaran mereka dan Allah memang menurunkan ajaran khusus bagi Nabi kita untuk menyelisihi mereka. Nah, kita cinta Nabi kan, cinta Rasul. Ya, maka kita harus juga benci kepada Yahudi dan Nasrani. Apapun yang mereka perbuat dan disyariatkan kita untuk menyelisihinya, kita selisih. Wajib Ustaz, harus. Ya, memang hukumnya tidak wajib sih. Sholat dengan sendal, sholat dengan khuf itu tidak wajib, tidak sampai wajib. Tidak ada ulama yang mewajibkan. Hukumnya hanya sunnah para ulama tapi sepakat bahwa itu adalah sunnah. Nah, kawan kawan rahimani wa rahimakumullah, ya sedapat mungkin kalau kita bisa ya pakai kaos kaki, pakai khuf. Ya, lebih bagus lagi pakai sandal gitu ya. <laughs> kalau bisa. Cuman nggak ada masjid yang bisa dipakai sholat dengan dengan sandal. Makanya saya usul ya bagi bagi yang mau bangun masjid lagi <laughs> supaya bisa orang orang masuk masjid sholat dengan sendal. Ya nanti kalau dipanggil sama perangkat desa terangkan hadis ini bahwa ada sunnahnya. Gitu. Ini bukan agama baru, ini agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang buat masjid seperti ini, setiap orang yang sholat pakai sendal dia dapat pahalanya. Insya Allah. Nah, Sudah berapa masalah? Masalah adan masalah sholat masalah membangun masjid. Kemudian masalah sholat pakai pakai sendal. Nah, e, masalah yang berikutnya larangan untuk bagi orang yang sholat dengan duduk bertelekan atau bersandar dengan tangannya yang kiri di dalam sholat. Ya. Pernah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah Abdullah bin Umar dalam riwayat uh, eh, Al Hakim dan yang selainnya dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang duduk yang bersandar kepada tangannya yang kiri di dalam sholat. Kata beliau, innaha sholatul Yahud karena yang nah, dalam riwayat yang kedua lebih umum ya larangan untuk duduk dengan cara yang seperti itu yakni duduk kemudian meletakkan tangan kiri di belakang eh, apa punggungnya dan dia bersandar dengan tangan kirinya. ini duduknya orang-orang yang disiksa. Dilarang oleh Nabi untuk kita duduk yang seperti itu, termasuk ketika melaksanakan sholat. Ya kelihatannya enak sih ya, nyantai ya. Kadang kita nggak sadar duduk terus bertelekan, nyandar dengan tangan kita yang yang kiri. Ini nggak boleh. Ini duduk orang yang disiksa, ya duduknya orang-orang Yahudi dalam sebagian riwayat. Kalau orang yang melaksanakannya dalam sholat, kata Nabi itu cara sholatnya orang Yahudi. Ya. Tidak menyukai orang yang meletakkan tangannya di pinggang, yakni berkaca pinggang. Karena itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Nah, berkaca pinggang itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhassur fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berkacak pinggang di dalam salat. Nah. Tapi dalam riwayat Bukhari dari Masruf dari Aisyah, Aisyah menyatakan itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, tapi dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan bahwa itu di dalam sholat. Artinya berkacak pinggang itu perbuatan Yahudi meskipun di luar sholat. Makanya Aisyah tidak tidak menginginkan atau tidak ingin menjadikan tangannya di pinggangnya itu tidak ingin melakukan kacak pinggang ini tadi. Perbuatan orang Yahudi. Juga terkadang orang yang seperti itu menunjukkan sombongan keangkuhan ya. ya. Sok gitu loh. <laughs> ya Nah, ya kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi dalam sholat, kalau dalam sholat jelas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sholat, ya tidak disukai oleh Aisyah karena itu perbuatan Yahudi. Baik. Masalah yang lain, kita berpindah kepada masalah jenazah. Sudah saya katakan tadi, kita akan sebutkan dalam beberapa bab di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menyelisihi ahlul kitab al kuffar. Nah, di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis e, Jarir bin Abdullah Nabi Alaihi Salatu Allah dulana lana wasyakku ahlil kitab. Kata Nabi, untuk kita menguburkan mayat itu dengan lahat. Sedangkan untuk ahli kitab mereka melakukannya dengan syak. Maksudnya apa ini? Kita menguburkan mayat itu dalam kuburan di dalam lahat. taulah Lubang yang di samping gitu. Dimasukkan ke samping itu dalam syariat kita. Iya. Sedangkan asyak yaitu lubang yang di tengah itu perbuatan ahlul kita. Makanya kata Nabi Allah dulana wasyakku di ahli kita, Itu perbuatan ahli kita. Makanya kalau menguburkan mayat, pakai lahat. Iya, lubang yang di samping. Bukan dengan syak lubang yang digali di tengah. Ya memang digali kan, ya nggak mungkin galinya nyamping gini kan. Setelah nanti jadi lubang, terus nanti dibuat lahatnya. Bila perlu masuk ikut. Ya, penting itu supaya tahu loh supaya tahu ya gimana syariatnya gimana menguburkan orang sudah ber pernah belajar kitab janais belum ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan suatu saat baik itu yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita berpindah ke dalam hal yang lain. Di antaranya subhanallah ya. Dari penjelasan mengenai hal dipikir-pikir, kalau akalnya manusia apa sih urusannya orang tinggal retak ya sudah selesai, gitu kan? Mau di tengah, mau di samping, tapi Nabi tidak. Selama itu perbuatan ahlul kita tidak kita di, di lahat, ya, di lubang yang di samping, bukan di tengah seperti mereka. Nah, itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanamkan ketidaksukaan, kebencian dan ketidakinginan untuk menyerupai apapun dari perbuatan ahlu kita sampai orang yang sudah meninggal di antara kita. Jangan sampai menyerupai ahlu kita Subhanallah. Nah, sekarang nggak usah kan orang yang sudah meninggal masih hidup saja dan menyerupai ahlu kitab. Ya. Nah, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang lain masalah puasa. Kata Nabi alaihi salatu Wasallam dalam hadis Abdullah uh, Amr bin Al-As ya, hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi, "Faslu ma baina siyamina." Puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, jadi makan sahur itu perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ahli kitab itu nggak makan sahur. Makanya orang yang meskipun dia kuat jangan sok-sokan, wah saya kuat. Ya, walaupun saya puasa dua hari tiga hari nggak makan saya kuat, nggak perlu sahur-sahuran. Kamu ini jangan kayak gitu. <laughs> ya, meskipun nggak selera, aduh nggak selera saya. Ya tak tidur aja deh. Jangan, meskipun seteguk air, meskipun satu biji kurma, usahakan kalau puasa itu harus sahur. Itu perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab kata Nabi. Ya sengantuk apapun kita ketika bangun sahur itu ya tetap sahur. Walaupun seteguk air atau seteguk kurma, atau sebiji kurma. Ya, karena perbedaan antara puasa kita dengan dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, dalam riwayat lain dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Tirmizi dan Al dan Al Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan uh, kata Nabi alaihi salatu wassalam la yazalu dinu la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu fitra ya li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun ya. senantiasa agama ini akan tampak jelas selama manusia menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menundanya. Nah, itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, eh, kata Syekhul Islam di, disebutkan di dalam At-Taniqat Taniqatul Jiyad ala Zadil Ma'ad kata beliau wa hadha nassun fi anna zuhur ad din al-hasil bi ta'jil al fitr li ajli mukhalafati al yahudi wan nasara. Wa idza kana mukhalafatuhum sababan li zuhur ad din fa innamal maqsud bi irsal ar rusul ay yadhhara dinullah 'ala ad-din kullih takunu nafsu mukhalafatihim min akbari maqasidil bi'tsah. Jadi kata beliau bahwa agama itu akan tampak dengan menyegerakan berbuka karena tujuannya adalah menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena menyelisih Yahudi dan Nasrani itu adalah sebab untuk tampaknya agamanya. Kalau kita nyontoh atau meniru atau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, nggak tampak agama kita. Ya seperti sekarang ini, umat Islam itu hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi dan dan Nasrani dalam pakaiannya, dalam penampilannya, bahkan naudzubillah pada diri mereka ada sebagian syiar-syiar agama Yahudi dan Nasrani bahkan sampai perayaan agama mereka pun diikuti seperti Natal ini ya sebagian umat Islam itu ikut-ikut latah merayakan Natal. Ya, ada yang bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Ya. Justru agama itu, agama kita ini, ya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah agar Islam itu tampak. Ya, salah satu bentuk kenapa Islam bisa tampak, agama ini bisa terlihat oleh manusia yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Yahudi di masa itu merasa jengah kepada Nabi. Ya, orang ini kok tidak ada satu urusan kita melainkan dia selisih. Karena memang tujuan Nabi itu. Supaya apa? Supaya Islam itu tampak. Nah, dalam ayat Allah menyatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha al musyrikun dalam ayat lain walau kariha al kafirun Allah lah dialah yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq dengan petunjuk dan agama yang benar liyudhhirahu 'ala dini kulli agar Allah tampakkan agar Allah menangkan di atas seluruh agama yang lain walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka walaupun orang-orang kafir itu tidak suka memang itu tujuannya ya oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan syariat, ya beliau menyelisihi al Yahud dan Nasoro sampai masalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau waktu berbuka itu sudah masuk, jangan ditunda-tunda. Meskipun harinya masih terang, patokannya adalah matahari terbenam. Terkadang di waktu-waktu musim panas, ya matahari itu terbenam dalam kondisi langit masih terang, masih cerah. Jangan kita kata, wah enggak nih, belum buka nih, belum gelap langitnya. Loh, urusannya bukan langit itu gelap, tapi matahari terbenam. Begitu kita yakin bahwa matahari terbenam, langsung buka. Enggak usah ditunda-tunda. Dimanapun kita berada. Meskipun dengan meneguk satu teguk air. Enggak mesti harus nyari kolak dulu. berbuka Ya, ya enggak perlu. Ya, walaupun dengan seteguk air, segera buka. Karena kita ingin menyelisihi ahlul kitab. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat e, seorang sahabi ya bernama Laila radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah ingin berpuasa dua hari secara bersambung, yakni puasa bisol. Maka Bashir melarangku. Ya. Karena Bashir ini adalah suaminya. Dan suaminya ini memberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarangku melakukan hal itu. Apa alasan Nabi? Kata Nabi, Innama yaf'alu dzalikan nasara. Karena puasa wisol yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Maka kata Nabi, sumu kama amarakumullah wa atimmu sauma kama amarakumullah. Berpuasalah seperti yang Allah perintahkan kepada kalian dan sempurnakan puasa kalian sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Maka tidak boleh puasa pisol ya dua hari atau tiga hari atau empat hari secara berturut-turut tanpa berbuka. Nah siang dan malam ini dilarang karena ini adalah puasanya orang-orang Nasrani. Nah demikian pula dalam puasa yang lain Ya dari hadis Abdullah ini Abbas dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah puasa Ashura dan beliau perintahkan umatnya untuk melaksanakan puasa Ashura sehingga para sahabat berpuasa dengan puasa Ashura. Lantas para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yawman tu'azzimuhu al-yahud nasara." Ya. Hari Ashura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kapan itu hari Ashura? Tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani juga ya Rasulullah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faidha kana amul mukbil Allah sunnal yaumat tasi'." Apabila datang tahun depan insya Allah kita juga berpuasa pada tanggal sembilannya. Ya, falam ya'til amul mukbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai pada tahun yang berikutnya Nabi sudah meninggal dunia. Tapi sudah beliau syariatkan. Jadi puasa Asyura itu yang paling utama puasa Asyura itu ada empat jenisnya. Dengan bisa kita lakukan dengan empat cara. Ya. Kata Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang paling utama adalah puasa tiga hari sekaligus. 9, 10, 11. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam hal keutamaan, seorang berpuasa menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal eh, tanggal 9 dan tanggal 11. 9 ya 10 lah. Oh, Jangan dihilangkan satu ya. tanggal 9 dan tanggal 10. Yang berikutnya dalam hal keutamaan tanggal 10 dan tanggal 11. Yang berikutnya hanya tanggal 10 saja. Ada empat. Yang paling terbaik kita lakukan tiga hari. Ya. 9, 10, 11. Berikutnya 9 dan 10. Berikutnya baru kalau nggak bisa 10 dan 11. Minimalnya tanggal 10. Ya. Nah. Tapi dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingin menyelisihi al Yahud wan Nasara ketika beliau tahu bahwa mereka melaksanakan juga hari itu sebagai hari yang diagungkan, ya, mereka berpuasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin pada tahun yang berikutnya beliau menyelisihi mereka puasa tanggal 9 dan 10. Datang dalam sebagian riwayat 10 dan 11. Baik. Kemudian dalam riwayat lain dari hadis Ummi Ummi Salamah radhiyallahu anha Ya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang selainnya disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu al sabti wa al ahad. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Aktsara mimma yasumu minal ayyam. Ini lebih banyak beliau berpuasa padanya dari hari-hari pada setiap minggu. Wa yaqul bahwa hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari rayanya orang musyrik. Nah, kalau orang hari raya itu gimana? Ya pesta lah. Ya, buat makanan, buat undangan, buat puas, senang-senang dan sebagainya. Nah, Nabi tahu bahwa hari Sabtu itu hari raya siapa? Orang-orang Yahudi. Hari Minggu hari rayanya orang-orang Nasrani. Kalau kita mingguannya hari rayanya hari apa? Hari Jumat. Ya, al Jumat adalah hari raya kita ya hari ini. Kita rayakan dengan ibadah diantaranya salatul Jumat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu orang-orang musyrik, ya orang-orang Nasara hari Sabtu, orang-orang Yahudi, eh, orang-orang eh, Yahudi hari Sabtu, An Nasara hari Minggu, maka beliau banyak berpuasa. Sengaja. Kenapa? Karena kata beliau innahuma yauma idil musyrikin karena dua hari ini adalah hari raya orang sengaja diselisih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah, apakah orang orang atau seorang Muslim puasa memang dua hari sekaligus, ya, Sabtu dan Ahad, atau boleh sendiri-sendiri Sabtu saja atau Minggu saja. Ya, kalau kita niatnya menyelisihi ahlul kita, kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya puasa hari Sabtu. Ya, puasa hari Sabtu. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kita berpindah kepada masalah yang lainnya. Di antara masalah yang lainnya adalah masalah haji. Ya. Disebutkan dalam riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu an bahwasanya orang-orang musyrik itu kanu la yufidun min jam' hatta tushriku syamsu hatta tushriku tusyriqa syamsu ala sabir wa kanu yaqulun asyrik sabir kaima naghir ya sungguhnya dahulu orang-orang musyrik itu mereka tidaklah ber, uh, berangkat dari Jama, Jama itu nama lain dari Musdalifah sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Ya. Ala sabir matahari terbit ala Sabir. Sabir adalah sebuah gunung yang ma'ruf di kota Mekah. Nah, kalau kelihatan matahari di atas gunung itu atau di atas bukit itu barulah mereka berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Iya. Ini perbuatan orang-orang musyrik di waktu haji. Sehingga mereka katakan asyrik sabir kaima Ya kalau matahari itu terbit di atas bukit Sabir barulah kita berangkat dari Musdalifah. Maka kata Umar Ibnu Khattab, khalafahumun nabi wa asyams sebelum terbitnya matahari. Ya, beliau bersegera setelah sholat fajar, kemudian mulai menguning, maka Nabi segera berangkat dari Muzdalifah. Ya, ini waktu yang disyariatkannya. Tapi sekarang banyak juga jamaah haji yang berangkat di malam hari sudah berangkat dari Muzdalifah ke Mina karena nggak ingin desak desaan ini sebenarnya menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi ingin menyelisihi orang-orang musyrik. Nah jamaah haji ini ingin menyelisihi, malah menyelisihi, menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibolehkannya malam hari itu bagi orang-orang lemah, ya, orang-orang yang berhalangan. Subhanallah, kejahilan itu mengerikan ya. Kejahilan mengerikan. Makanya bagi orang yang ingin berangkat haji atau berangkat umroh, belajar dulu yang baik tentang haji dan tentang umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadahnya itu benar dan diterima oleh Allah. Nah, kita pindah kepada bab lain. Ya, bab lain yaitu bab sembelihan az-zabaih. Nah, disebutkan dalam hadis Rafi bin Hudayj dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rafi bin Khudayf pernah berkata ya Rasulullah inna mulaqul adu wa gadan wa laysat ma'ana mudan wa ya Rasulullah kita besok akan ketemu musuh ya, dan kita tidak punya pisau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an haradam wa dzikir Rasulullah fakul apa yang telah dialirkan darahnya, apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah, maka makanlah. Famudal Habasyah. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Ya, orang-orang Habasyah. Nah, tapi dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, menyatakan bahwa ad adalah pisaunya orang-orang kafir dan ma'ruf bahwa orang-orang Habasyah pada waktu itu adalah kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelisih mereka dalam hal sembelihan. Nah, Baik. Dalam riwayat Adi bin Hatim dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan sanatnya Hasan. Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini as'aluka an ta'amin la ada'uhu illa taharrujan." Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang makanan yang aku tidak meninggalkannya melainkan karena aku merasa berat untuk memakannya. Ya, ini nggak tenang gitu, ingin memakannya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tadau syai'an dhara'ta fihi nasraniyah Jangan engkau meninggalkan sesuatu yang apabila engkau perbuat engkau akan menyerupai ajaran orang-orang Nasrani. Artinya, kebiasaan orang-orang Nasrani itu mereka meninggalkan makanan kalau mereka merasa berat untuk memakannya. Ini baik nggak sih? Halal nggak sih? Nah, dia tinggalkan hanya dengan sangka-sangka dan duga-duga. Ini perbuatan Nasrani kata Nabi. Ya, sehingga jangan engkau tinggalkan sesuatu yang dengannya engkau menyerupai ajaran Nasrani. Kalau nggak yakin ini haram, boleh makan-makan aja. Karena hukum asalnya semua yang ada di muka bumi ini makanan itu halal kecuali datang dalil secara jelas, secara nyata hukumnya mengharamkan bagi kita. Karena Allah menyatakan arti jami'an, dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di muka bumi. Maka dalam masalah makanan, minuman, ya, dan yang semacam ini, hukum asalnya adalah mubah. Illa ma ya'ti dalil bitahrimih, kata mereka. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga kalau kita tentang sebuah makanan, tentang sebuah minuman, gak tahu ada dalil yang mengharamkannya, sikat aja sudah. Ya, halal. Ustaz saya nggak tahu dalilnya saat yang menunjukkan e, apa bahwa ini halal sehingga saya nggak berani makan itu kebalik kalau untuk makanan dan minuman nanyanya juga nggak kayak gitu itu pertanyaannya nggak cerdas <laughs> kalau untuk makanan dan minuman nanyanya saya bukan nggak tahu dalil halalnya karena semua makanan dan minuman itu hukum asalnya halal Nah kalau mau nanya Ustaz saya nggak tahu dalil tentang haramnya Dalilnya apa Ustaz? Kata Ustaz yang saya juga nggak tahu Wis makan aja deh <laughs> gitu ya. Karena hukum asalnya apa? Halal Nah kalau masalah ibadah Nah itu Ya baru tanya dalilnya kamu ibadah itu apa? Karena hukum asalnya ibadah itu kata para para ulama usul fikih haram. Sampai datang dalil yang mengajarkannya. Kebalikan dari tadi. Sehingga kalau ada orang dilarang, kamu jangan melakukan ibadah itu, nggak ada dalilnya loh. Itu perkara mengada-ngada dalam agama. Apa dalil kamu melarang itu? Loh, kok malah yang larang ditanya dalilnya? Itu kebalik. Ya, ketahuan nggak pernah belajar ilmu, nggak pernah belajar usul fikih. Ya, kalau orang belajar dia akan tahu. Kalau masalah ibadah nggak perlu ditanya ketika orang mengatakan ini nggak ada dalilnya, jangan kamu lakukan. Nggak perlu ditanya dalilnya kamu ngelarang apa. Karena hukum asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali kalau datang dalil. Sebab apa? Ibadah itu urusan wahyu. Allah yang menurunkan wahyunya, bukan dengan anggapan kita masing-masing. Kalau nggak ada dalilnya, jangan dilakukan. Itu hukum asalnya ibadah. Tapi kalau masalah makan dan minum, nah kebalikannya, ya hukum asalnya apa? mubah. Nah, nah di sini nggak ada dalil yang melarangnya. Ini dalam bab apa? Bab makanan. Nah, Toib. Bab yang lain, bab pakaian dan perhiasan. Disebutkan dalam riwayat Abi Umamah ya, dari hadis Imam uh, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya dan sanatnya Hasan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke hadapan orang-orang tua dari kalangan Ansor yang jenggot mereka telah memutih. Wahai sekalian Ansor, ya merahkan atau kuningkan jenggot kalian itu dan selisihi ahlul kitab jadi kalau jenggotnya wis putih, utamanya apa? Ya diberi warna lah, dikasihin biar merah, biar kuning. Gitu ya, ya betul, ini sunnah Nabi. <laughs> ya, ini sunnah Nabi. Makanya ketika Nabi keluar ke Masyakoh minal Ansor, ya beberapa orang tua dari kalangan Ansor, ya telah putih jenggot mereka. Kata Nabi, ya masyarul Ansor, hamiru wasofiru. Ya, buatlah merah atau buatlah kuning jenggot kalian itu. Wa khalifu ahlal kitab, selisih ahlil kitab. Ya kalau masih hitam gini nggak usah. Nggak usah neko-neko <laughs> gitu. Yang diberi warna itu kalau sudah putih termasuk rambut juga. Ya kalau masih hitam nggak usah diwarnai. Nah kalau sudah putih baru. Ya. Al khidab itu ketika sudah putih, ketika sudah tumbuh uban, sudah dipenuhi oleh uban. Nah, Kemudian qala faqulna ya, lantas kami berkata ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwalun la ya'tazirun wahai Rasulullah ahlul kitab itu mereka memakai sirwal dan tidak memakai sarung pakai sirwal tapi tidak pakai sarung tahu sirwal ya seperti celana Pakistan itulah itu namanya sirwal bukan <laughs> Yang mungkin kalau saya contohkan begini itu bukan seruan. Celana Pakistan tahu ya? Yang besar, yang lebar gitu ya. Yang mungkin kalau dua tiga orang <laughs> masuk itu bisa masuk. Itu namanya seruan. Ahlul kitab itu pakai sirwal ya Rasulullah, tapi mereka tidak pakai sarung. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasarwalu wa taziru. Pakai sirwal dan pakai sarunglah kalian. Wa khalifu ahlul kitab dan selisihi ahlul kitab. Jadi ya bagus pakai sirwal terus pakai sarung di atasnya. Jangan pakai sirwal aja terus pakai baju oblong di atasnya gitu kan. Ya, pakai sirwal juga pakai sarung atau pakai sirwal ya pakai jubah seperti ini misalnya. Atau pakai sirwal pakai gomis. Ya, yang penting selisihi tanggul kita. Kata Nabi, "Tasarwal taziru. Kalau begitu pakai sirwal lah kalian dan bersarunglah kalian. Wa khalifu ahlal kitab dan selisih ahli kitab itu. Fakulna ya Rasulullah, kami bertanya wahai Rasulullah, inna ahlul kitab yatakaffafun wa la yanta'ilun. Ya Rasulullah, ahlul kitab itu mereka memakai khuf tapi tidak pakai sendal. Jadi mereka cuma pakai khufnya saja tapi tidak pakai sendal. Nah, kata Nabi, "Fatakhaffafu ta'ilu, Pakailah khuf dan juga pakailah sendal. Pakai khufnya dan juga pakai sendal. Ya, wa khalifu ahlal kitab. Selalu Nabi katakan selisih ahlul kitab itu. Ya. Fakulna ya Rasulullah, kami kembali bertanya, ya wahai Rasulullah, inna ahlal kitab yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Wahai Rasulullah, ahlul kitab itu mereka mencukur jenggot-jenggot mereka dan membiarkan kumis-kumis mereka. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam Kusu sibalakum cukup sekarang subhanallah ya kumisnya seperti saringan teh di sini <laughs> jenggotnya teh habis itu <laughs> kebiasaan siapa ahlul kita nggak tahu Ustaz hukumnya ya wis kalau orang nggak tahu itu dimaafkan utur namanya itu ya makzur. Dirjal diberi uzur karena dia tidak tahu urusan orang nggak tahu ya mau diapain lagi orang nggak tahu kok. Allah saja memaafkan orang yang nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu bagaimana diamalkan karena melihara jenggot kemudian mencukur kumis itu hukumnya wajib ya banyak para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas. ya terlalu banyak ya riwayat-riwayat hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dan yang selainnya itu perintah dari Nabi. Hukum asal perintah Nabi itu adalah wajib kecuali datang dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Tapi tidak ada dalil yang memalingkan. Semua hukum isinya adalah perintah. Ya. Panjangkan jenggot kalian. Ya, biarkan jenggot kalian. Cukur kumis kalian. Apalagi kalau disertai dengan selisih ahli kitab. Makanya pendapat para ulama kita bahwa melihara jenggot itu hukumnya wajib ya hukumnya wajib jenggotnya nggak boleh dicukur tapi nggak rapi Ustadz nggak rapi menurut siapa menurut kamu kan ya kalau dalam pandangan sunnah Nabi ya yang namanya lelaki itu ya harus pakai jenggot yang nggak pakai jenggot itu ya, karena perintah Nabi kepada kaum lelaki apa peliharalah jenggot dan cukurlah kumis bukan diapain lagi boleh nggak pakai penumbuh jenggot ya boleh saja tapi belum tentu tumbuh kan gitu <laughs> nah Ikhwani rahimani wa Ini beberapa hal ya Karena sudah jam 11 Sebetulnya masih banyak pembahasan kita Tapi kita cukupkan dulu karena hari ini hari Jumat Baik, oh, insya Allah mudah-mudahan Apa yang sudah kita sampaikan ini Bermanfaat bagi kita semuanya Kemudian intinya adalah menyelisihi ahlul kitab itu adalah salah satu kaidah dari prinsip agama kita. Ya. Kalau dalam hal-hal sepele saja Nabi ingin menyelisihi ahlul kitab. Beliau berupaya untuk bagaimana umatnya menyelisihi ahlul kitab. Apalagi dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas ahlul kitab dalam keagamaan mereka seperti hari raya. Hari raya itu bukan sekedar bersenang-senang dan bergembira, itu ciri khas agama. Makanya dalam Islam hari raya itu hanya ada dua. Apa itu? Idul Fitr dan Idul Adha. Apapun perayaannya tidak dibenarkan di dalam Islam. Sekarang ini banyak sekali perayaan. Hari inilah, hari itulah, hari ibulah, hari merdeka lah, hari perayaan yang tidak pernah ada di dalam Islam. Ya, tidak pernah ada di dalam Islam. Dan yang termasuk yang sangat buruk dari perayaan itu apa yang sering dilakukan oleh para pemuda nih khususnya diperingatkan ya apa yang mereka istilahkan dengan Valentine ya Idul Mahabbah dalam bahasa Arabnya hari raya kasih sayang atau cinta ini asalnya dari al kufar ya kita kaum muslimin kenapa harus meniru mereka rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi itu tiap hari Ngapain mengikuti mereka? Ya, agama kita jauh lebih mulia daripada itu. Islam hanya membenarkan dua hari raya. Idul Fitr dan Idul Adha. Itu saja. Selainnya adalah perayaan-perayaan batil yang tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, maka bagi barang siapa yang ingin memperdalam tentang hal ini, ya silahkan dia membaca kitab Iqtidha Suratul Mustaqim. Ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saya kira sekarang sudah ada terjemahannya. Coba cari di toko buku itu ada insya Allah. Ya, antum baca itu, bagus sekali bukunya. Sehingga kita tahu ya dengan lengkap bagaimana hukum dan bahayanya meniru orang-orang yang kafir. Nah, ini termasuk buku yang sangat dianjurkan kaum muslimin membacanya. Sehingga mereka kuat di dalam memegang prinsip agamanya. Tidak gampang untuk meniru orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terkait dengan kuburan masalah kuburan Nabi itu kondisi khusus. Ya. Di sana satu dari satu sisi kuburan itu tidak boleh dalam masjid. Tapi di sisi lain Masjid Nabawi membutuhkan pelebaran, perluasan. Sehingga para ulama di sana beristihad dan sebenarnya itu pun mereka sudah memberi batasan antara masjid dengan kuburan. Mereka bangun tembok yang besar, tembok yang tinggi. Ya. Yeah. Sehingga dengan itu atau membangun masjid di atas kuburan bahwa akan terjadi perbuatan-perbuatan syirik dicegah oleh mereka. Mereka letak di situ para askari, ya, tentara-tentara yeah. yang mengusiri orang-orang untuk doa atau berbuat macam-macam terhadap kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada juga para apa namanya mutaw uh, ya istilahnya ya apa uh, yakni orang-orang yang berilmu ya dari para penuntut ilmu dan yang semacamnya yang selalu memberikan arahan kepada umat Islam yang datang dan ingin berbuat sesuatu di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua, dua kuburan yang lain yaitu kuburan Abu Bakar dan Umar. Ya. Sebagian mereka mengatakan diusir itu orang-orang yang mendekat atau orang-orang yang melakukan sesuatu di, dijauhkan. Ya, selalu diingatkan syirik, syirik. La jus, la jus tidak boleh. Nah, nah biasanya orang-orang itu melakukannya jauh dari tempat yang jauh, nggak nggak kejangkau sama <laughs> penjaganya tadi. Seperti yang saya kisahkan tadi malam dari jauh dia. Ada sebagian dari luar dari luar pintu. Ya itu upaya pemerintah Saudi. Walaupun sebahagian ulama tetap mengingkari dimasukkan yang e, eh, kuburan Nabi di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alasan mereka ini kebutuhan umat Islam karena masjid Nabawi itu tidak mau tidak harus diperluas karena kebutuhan umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya, jasad Nabi itu masih utuh di dalamnya karena jasad beliau tidak dimakan oleh bumi para nabi, para rasul, para syuhada jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nah, sehingga pada tahun sekian pernah suatu kejadian di mana orang-orang Syiah mencoba untuk mencuri itu jasad Rasulullah SAW dan akhirnya ketawa. Sudah banyak upaya-upaya untuk hal yang demikian itu. Makanya dijaga ketat. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah kemudian kepada pemerintahan Saudi Arabia yang sangat perhatian kepada penjagaan kuburan Rasulullah SAW untuk dilakukan padanya perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi yang jadi masalah adalah jamaahnya tuh ngeyel. Dari berbagai belahan dunia banyak umat Islam yang gak ngerti perbuatan ini adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia meminta kepada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Ada yang lain? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya kasih jempol. <laughs> Karena ini masalah penting. Ya. Sebagian orang berpikir, kenapa ya? Kok kita harus menyelisih mereka? Nah, kalau mereka melakukan seperti kita, berarti kita harus tinggalkan. Tidak. Apa yang menjadi agama kita tetap agama kita, meskipun mereka melakukannya. Karena ini ajaran Allah. Gitu. Ketika mereka ikut melakukannya, bukan berarti kemudian kita meninggalkannya. Itu bukan alasan kita meninggalkannya. Sebab ini ajaran Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan disebutkan juga sebagian riwayat ya bahwa bukan berarti mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan kemudian kita meninggalkannya. Seperti misalnya kalau mereka membangun masjid Apakah kemudian kita hancurkan masjid-masjid kita? Wes kita nggak usah pakai masjid sekarang, kita pakai rumah aja. Oh mereka bangun masjid kok? Nah, enggak. Ya, selama itu agama kita ya kita nggak tinggalkan kalau mereka ikut melakukannya. Misalnya mereka sekarang wah pada panjang-panjang jenggotnya, wes kita cukur jenggot kita semua. <laughs> Ya enggak. Agama kita bukan agama yang gonta-ganti seperti itu tidak. Ya. Nah, mungkin saja itu terjadi tapi dalam hal-hal tertentu. Ya, dalam hal-hal tertentu. Selama itu adalah ajaran Allah kita lakukan meskipun yang selain Islam ikut melakukannya. Tapi hukum asalnya agama ini adalah menyelisihi agama ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Itu hukum asalnya. Tapi ketika ada di, di antara ajaran agama ini yang dilakukan oleh mereka, kita tetap tidak meninggalkannya. Itu prinsipnya begitu. Dan diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, cuma kita tidak punya waktu untuk menjelaskan secara lebih rinci. Nah, Barakallahu. Tapi saya kira cukup dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.